Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pemirsa Hikmah Pagi di mana saja Anda berada, kita bersyukur kepada Allah atas karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat kehidupan, nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat berbagai rezeki. Pemirsa, kita hidup tidak terlepas dari waktu. Dari waktu ke waktu kita menjalani kehidupan, ibadah, bekerja, ibadah, bekerja. Pada kesempatan pagi hari ini kami akan membahas satu tema yang menarik tentang pentingnya waktu dalam kehidupan dan kami hadirkan seorang narasumber, seorang mubalik, al-mukarram, Ustadz Dr. Andes Haji Nandi Naksabandi Master Hukum. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, Ustaz Nandi Naksabandi Beliau Kasubdit Publikasi Dawah dan Hari Besar Islam Departemen Agama Republik Indonesia Pemirsa, acara ini terselenggara atas kerjasama Ditjen Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia bersama TVRI Dan pada pagi hari ini kami hadirkan pula di studio adik-adik santri-santri dan ustadz dari Pondok Pesantren Darul Quran. Assalamualaikum adik-adik. Ya, terima kasih dan pemirsa yang ada di studio ini adalah para penghafal Al-Qur'an. Mereka di bawah e, bimbingan pimpinan Al-Mukarram Ustaz Yusuf Mansur diarahkan untuk menjadi mubalik ulama yang hafiz, hafal Al-Qur'an sekaligus memahami kandungannya. Kami hadirkan pula di studio grup Marawis santri-santri Pondok Pesantren Darul Quran. Assalamualaikum adik-adik. Baik pemirsa di mana saja Anda berada dalam acara dakwah agama Islam Bagaimana yang tadi saya informasikan bahwa kita akan membahas tentang pentingnya waktu dalam kehidupan. Kita mulai Ustadz ke tentang waktu. Waktu disebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Bagaimana sih sesungguhnya uh, konsep waktu atau pemahaman waktu menurut Al-Quran dan apakah ada berbagai istilah di dalam Al-Quran tentang masalah waktu ini? Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim Para pemirsa TVRI di mana saja berada Dan adik-adik dan para ustadz yang saya cintai Sebelum saya menerangkan tentang waktu di dalam Al-Quran Saya teringat akan seorang ulama besar dari Irak yaitu yang bernama Syekh Hasan Basri yang hidup pada abad ke-8 Hijriah. Beliau dalam syairnya tentang waktu beliau mengatakan begini. Tiada matahari terbit kecuali ada yang berseru. Wahai manusia, perhatikan aku. Akulah waktu. Jika kalian memperhatikan aku, kalian akan bahagia. Tetapi jika kalian menyia-nyiakan aku, kalian akan celaka. Akulah waktu. Nah, itulah sebaik syair yang diciptakan oleh ulama besar Syekh Hasan Basri pada abad ke-8 Hijriah. Mm -hmm. Pada dasarnya adik-adik dan para pemirsa bahwa waktu itu ada tiga ya. Waktu lampau, sekarang, dan akan datang ya Madi, hal, mustakbal mm -hmm. Pasten, presenten, future tense orang Inggris punya ungkapan tentang pentingnya waktu yaitu time is money. Waktu adalah uang. Tapi orang Arab juga punya ungkapan al waktu kasaid ilam taktohu koto akar. Waktu itu seperti pedang. Jika kau tidak gunakan untuk memotong maka akan menggilas memotongnya. Iya. Hmm. Orang Cina punya semboyan juga, hmm. ya. Tapi saya tidak usah sebutkan bahasa cina Hmm. Bukan saya takut adik-adik tidak mengerti, tapi sayang tidak bisa. <laughs> ya. Jadi kata orang Cina, jika wak, jika barang yang hilang itu bisa dicari gantinya, tapi waktu yang hilang tidak akan bisa dicari gantinya. Hmm. Jadi kalau duit hilang bisa cari gantinya, baju hilang bisa cari, tapi waktu yang hilang, ya ini hari ini tanggal segini tidak bakalan ketemu lagi, ya maka orang-orang Tionghoa memakai tanggalan itu pakai yang disobek, Pak. Hmm. Jadi tidak kayak kita set. Oh iya, betul. Jadi hari ini itu harus lebih pendapatan harus lebih banyak daripada hari kemarin. Hmm. Sobek, ya. Orang Jepang punya semboyan juga tentang waktu bonsai. Hmm. Cari hidup untuk cari duit untuk seribu tahun. Nah, itu mengenai mengenai waktu. Di dalam Al-Quran, kata-kata yang mengacu kepada arti waktu itu ada lima, jadi, ya. Mm-hmm. Ada berapa, dek? Lima. Nah, ini sengaja adik-adik diajak ngomong, sebab kalau tidak diajak ngomong, khawatir ada yang ngomong sendiri, mm-hmm. ya. Ada lima. Pertama, Al-Quran menyebut waktu dengan istilah as-sa'ah. Ini waktu yang cepat. Dalam bahasa kitanya sesaat ya. Mm -hmm. Hal ini bisa kita baca di dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 45 wa yauma yahsyuruhum alam yalbathu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum. Jadi ketika manusia dikirim ke padang mahsyar untuk dihisab amalnya, mereka pada saling bertanya, tiadalah kita hidup di dunia kecuali hanya sesaat di siang hari. Mm -hmm. Jadi kalau kita nanti sudah masuk ke akhirat, waktu kita di dunia 60 atau 70 tahun itu rasanya sebentar. Itu maka istilah Al-Qur'an, waktu yang cepat dengan istilah as-sa'ah. As Ada lagi waktu yang lebih lama dari kata as-sa'ah, adalah al-waktu itu sendiri. Hal ini para pemirsa bisa kita baca dalam Al-Qur'an yaitu surat An-Nisa ayat 103. Ya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan, dipardukan kepada orang-orang mumin dan di waktu-waktu. Mm -hmm. Jadi waktu disekat-sekat dengan detik, dengan menit, dengan jam. Misalnya waktu duhur, ya, dari jam sekian sampai sekian. Waktu asar jam sekian sampai itu waktu. Mm -hmm. ya. Jadi terus ada lagi waktu yang agak lama lagi dari kata al-waktu yaitu namanya al-asr ya. Wal asri demi masa. Asr itu adalah kurun waktu. Menurut para ulama tafsir, kurun waktu. Dalam bahasa Indonesia sering kita mendengar orde. Di Indonesia dikenal ada orde lama, ada orde baru, ada orde reformasi ya. Mm-hmm. Jadi satu orde itu dikenal juga di dalam sejarah ada asus sahabat, masa sahabat, asus tabi'in, masa tabi'in. Itu bisa 40, bisa 50 tahun Ya itu, ya seperti orde baru kan dari mm-hmm. tahun 65 sampai tahun 98. Nah, mm-hmm. itu mhm. orde baru ya. Terus orde apalagi orde lama dulu orde lama ya, orde hmm baru. Nah, orde reformasi. Biasanya orde lama dihujat hmm. oleh Orde Baru. Orde Baru dihujat oleh Orde Reformasi dan terus hujat. Ya. Itu namanya al-asar. Ada lagi waktu sifatnya lebih lama dari kata al-asar. Namanya adalah ad-dahar. Ya. Ad-dahar ini tapi sifatnya subjektif. Artinya ad-dahar itu masa hidup seseorang. Si A dari lahir sampai meninggal itu adalah ad-daharnya dia, waktunya dia hanya di dalam adhan ini antara satu orang dengan orang lain beda hmm. ya saya nanti dengan ustaz beda hmm. saya dengan adik-adik beda ya ada yang 19 tahun sudah meninggal itu adharnya dia hmm. ada yang waktunya hanya 23 tahun ya ada yang 39 tahun ada yang 50 51 ya Dr. Andes Haji Wahyu Sardono mm -hmm. yang dipanggil Sidono itu mm -hmm. itu 50 tahun meninggalnya mm -hmm. ya Nah, itu memang ada dia. <clears throat> Tapi Wahyu Sihombing, ayahnya Ronggur Sihombing, hmm. itu 52. Hmm. Ya. Musmu Alim, suami Tuti Puspa 53. Hmm. Bangsa Beni, Bunyamin Sueb itu 56. Hmm. Yang pas 60 Bagio Pelawak, pas 60. Hmm. Ya, nggak dapat bonus. Hmm. Nah, itu itu ada dia masing-masing. Kita nggak tahu ada saya berapa, ada dia berapa, ya. Hal ini bisa kita baca di dalam Al-Qur'an surat Al-Jasiyah ayat 24. Wakolu ya wailana ma illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahar ya. telah berkata orang-orang yang tiada beriman kepada Allah bahwa kita ini hidup kita hidup dan mati itu yang merusak kita cuma waktu katanya dan ini pernah dikatakan dulu oleh Khrushchev tokoh komunis dari Rusia mm -hmm. kita hidup itu dengan sendirinya kita mati itu karena waktu saja katanya. Hmm. Itu sudah disinyalir dalam Al-Quran akan ada orang yang mengatakan seperti itu. Hmm. Ya. Itu namanya ad-dahar. ad Kemudian Al-Quran yang kelima menyebut tentang waktu adalah al-ajal. Al-ajal itu artinya waktu, tapi waktunya waktu habis. Maka kalau ada orang meninggal, Pak, si Anu meninggal Pak. Oh sudah datang ajalnya. Ajal itu waktu habis. Pertama hal ini bisa kita baca di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu ida tadayantum bidainin ila ajalin musamman tubuh Hei orang-orang yang beriman apabila kalian mengadakan transaksi dengan tidak sistem kontan, maka tentukan waktu habisnya hmm. kapan. Ajalnya, pak tubuh dan ditulis, hmm. ya. Jadi kalau kita ngutang itu ditulis, ya, atau menghutangkan pada orang ditulis. Juga hal ini bisa kita baca dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 33. Walikulli ummatin ajalun. Fa'idha ja'ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wa la yastakdimun. Hmm, hmm. Tiap-tiap umat, tiap-tiap manusia itu akan ada ajalnya, hmm. akan ada waktu habisnya. Apabila datang waktu habis itu, maka tidak akan bisa maju atau mundur sedikit pun. Nah itu waktu. Ya macam-macam waktu di dalam Al-Quran. Dan Erhat di dalam surat Al-Munafikun juga dijelaskan terkait dengan ini ya. ya. Wa nufiku mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqulu rabbi la fayaqulu rabbi law akhartani laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqu ya. ila fa'asaddaqu wa akum minas solihin. Nah, itu juga waktu habis. Jadi ketika manusia ini sudah turun naik napasnya, ya, di situ ia mau sodako, oh enggak. Kamu sudah habis saja Mm -hmm. Maka adik-adik dan para pemirsa, hidup yang satu kali ini kita nggak boleh gagal. Mm -hmm. Kalau gagal celaka nggak bisa ngulang. Yeah. Kalau di perguruan tinggi dan lulus satu kali bisa minta hair ya tahun yeah. depan atau semester yang akan datang. Mm -hmm. Tapi kalau napas sudah di sini, ya Rob, saya minta hair, oh tidak ada hair. Ya. <laughs> hidupnya satu kali, maka hidup yang satu kali tidak boleh gagal. Iya. Kalau gagal celaka. Maka bagaimana supaya tidak tidak gagal? Allah berikan guidance booknya, ya. Jadi direction for juice arah cara pemakaian. Mm -hmm. Ini supaya kamu tidak gagal hidup zalikal kitabu la raiba fihi Ini pedomannya. Mm -hmm. Agar kamu hidup yang sekali ini tidak gagal. Allah berikan pedoman. Biasanya kan tiap-tiap produsen membuat satu produk itu dikasih bukunya. Nah, begini, yeah. supaya ini merawatnya supaya bagus kan, mm -hmm. supaya tahan lama. Nah, juga gitu. Allah tidak membiarkan manusia itu dibiarkan tanpa buku guidance hidup di dunia ini. Ini bukunya, ya. Nah, di awal-awal Al-Quran sudah menyatakan Zalikal kitabu laroi bafi Tidak ada keraguan di dalamnya Beda dengan buku Buku sekalipun tebal Dikarang oleh profesor, doktor, SH, MH, MSc, PhD, PPD, Maesari Bakti Selalu dalam kata pengantarnya Tiada gading yang tak retak tegur sapa sangat kami harapkan demi perbaikan pada penerbitan yang akan datang. Iya. Jadi sudah mengakui kenisbiannya buku itu. Iya. Ya, kekurangannya. Tapi Al-Qur'an ya apa? Ini hmm. pedoman, tiada. Iya, Betul semuanya. Ya. Cuma kita ada yang ada otak kita yang sudah mampu menggali ayat-ayat itu, tapi ada kita hanya sekedar uh, membaca saja. Baik, itu. Baik, saat kita beri kesempatan kepada adik-adik kita, Ustadz dan santri dari Pondok Pesantren Darul Quran. Silakan adik-adik yang akan mengajukan pertanyaan atau Ustadz dulu, silakan Ustadz. Uh, eh, nama saya Muhammad Fadli dari Pondok Pesantren Darul Quran. Uh mhm. Menarik sekali dengan topik yang kita bincang pada kali ini tentang pentingnya waktu. Mm -hmm. e, kita ketahui bersama bahwa hidup kita di dunia ini dibatasi oleh waktu. Nah, lalu bagaimana e, konsep waktu itu sendiri dalam e, persepsi agama Islam? Mm -hmm. Karena banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Quran Allah menjelaskan tentang berbagai macam waktu dalam terminologi yang berbeda-beda. uh-huh. Yang tadi Allah. Ustaz jelaskan di muka tadi. Hmm. Lalu bagaimana kiat kita agar pentingnya waktu itu tidak terbuang oleh sia-sia-sia hmm. demikian. Dan ya, seiring dengan itu juga ada uh, sumpah sebelumnya gitu ya. Iya. Uh, baik, ya terima kasih uh, Ustaz Fadli dan selanjutnya ada adik-adik dari grup Marawis nih <laughs> yang juga memang santri dari al Quran silakan. Saya dari Pondok Pesantren Darul Quran nama saya Fadlur Rahman. -huh. Mm-hmm. Saya ingin menanya uh, di Al-Quran tuh ada surat namanya surat Al-Asri ya. Uh mm-hmm. -huh. Yang mana artinya itu manusia itu benar-benar dalam kerugian. Uh mm-hmm. -huh. Maksud dari kerugian itu saya ingin tahu. Uh -huh. Itu maksudnya apa itu? Ya. Ya, yang kerugian itu adalah dalam ayat innal insana lafi khusrin ya. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Baik, kerugian itu apa? Baik, terima kasih uh, eh, Fazil Rahman. Rahman berapa? Satu SMA. Satu SMA. Jadi ada SD, SMP dan SMA begitu. Ya baik. Uh, selanjutnya saya persilakan lagi ya juga dari grup Marawi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gulaman Zakia. Uh mhm. -huh. Kita ini kan manusia, seringkali kita disibukkan oleh beberapa kesibukan uh mhm. -huh. sehingga kita bisa menunda-nunda waktu sholat. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana balasannya bagi orang yang sering menunda-nunda waktu sholat. Ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, uh, baik sekali. Assalatu ala waktiha, itulah yang dianjurkan, tapi tidak sedikit yang memang menunda-nunda waktu sholat. Tafadol Ustaz, mulai dari yang pertama. Ya. Iya. Uh, setiap manusia pasti memerlukan waktu. Ya Nah bagaimana waktu itu digunakan secara efisien dan efektif mhm. Sebab begini Satu detik saja waktu itu tidak dipakai zikrullah mm -hmm. Tidak dipakai mengingat Allah Itu di akhirat akan menjadi penyesalan Satu detik saja ya. Jadi orang mukmin harus selalu zikir Zikir dalam arti luas ya Zikir yeah. dalam arti luas Ya mau makan baca Allah Baliklah nafimah Itu juga zikir Setelah makan Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi at'amana wa orang wa iya. Iya, Terus dikir ya. Masuk WC aja dikir hmm. Istinja saja dikir keluar WC dikir mau tidur, mau kerja juga dikir ya. Jadi waktu-waktu itu hayatuna kulluha ibadah. Ya, hmm. jadi waktu-waktu harus dijadikan ibadah semua. Hmm. Termasuk menegur orang dengan baik, menjawab sapaan orang dengan baik. Ya ada orang membantu mengangkatkan ke bajai, membangkat ke angkot, masa ibu-ibu mau naik barang. Itu mengisi waktu itu. Hmm. Jadi isilah waktu itu dengan kebaikan. Hmm. Sebab satu detik tidak dipakai zikir, di akhirat akan menjadi penyesalan. Semangatnya khairunas anfa'uhum linnas. Ya, huh? pokoknya ibadah itu bisa sendiri. Tapi maksiat harus ada orang. Coba orang mau berzina sendiri bisa nggak? Mhm. Nggak bisa. Mhm. Orang mau mabok-mabok pakai air putih bisa nggak? Mhm. Nggak bisa. Mau ngomongin orang juga harus ada orang. Bisa nggak orang ngomongin orang sendiri? ya. Gendeng ya. itu namanya. Tapi kita ibadah sendiri, mau sholat sunat, mau sholat duha, mau sholat hajat, tengah malam sholat tahajud, atau baca mulut kita dibaca dengan kalimat taibah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu Bisa sendiri. Iya ya maka wa inna abwabal khair lakasir pintu untuk berbuat kebajikan itu sangat ya. banyak hmm. hmm nah hmm, itu itu misi hmm, waktu ya hmm. yang kedua dari Ade Fazlur Rahman hmm. ya ah kerugian yang tak? dimaksud innal insanal fusrin kaitannya dengan waktu Allah bersumpah dengan waktu ya itu tandanya bahwa ini waktu itu sangat penting dan hanya Allah yang boleh bersumpah dengan waktu kita tidak boleh Man kana halifan yahlib billah. Siapa yang mau bersumpah, mah harus bersumpah kita dengan nama Allah. Wallahi, tallahi, billahi. Mm -hmm. Itu harus nama Allah dan tidak boleh begini. Pokoknya saya tidak ngambil demi Allah demi Rasul. Jangan. Sama dengan mensejajarkan Allah dengan Rasul. Oh, gitu dalam ya? sumpah demi Allah saja. Begitu pula dalam doa, jangan Amin ya Allah ya Rasulullah Amin ya Allah boleh Amin ya Robbal Alamin, Alamin. Itu akidah, tauhid ya hmm. nah, Tauhid Nah kembali kepada Lafi Husrin Bahwa ini umur atau waktu ini modal ya Maka modal ini supaya untung Harus diisi dengan amanu wa amilus salihat. hmm. Tapi kalau modal umur ini atau waktu ini tidak diisi dengan amanu wa amilus salihat nanti modalnya habis mm -hmm. maka summa rodadnahu asfalasafili karena tidak pandai meminij menggunakan waktu untuk dikerulok iya. zikir pada Allah itu maksudnya ya iya. karena, Dan itu hidup itu adalah investasi ya jadi iya. investasi itu apakah untuk investasi kebaikan atau investasi keburukan. Iya ya kan itu Ustaz ya? Iya, iya. Baik saat yang, yang terakhir mm -hmm. dari Gulaman Zakia ya jadi ini anak laki-laki yang bersih ya bersih hatinya ya oh. maksudnya yang tazkiyatun nafs tazkiyatun nah. didebuskan di dalam sebuah hadis ya bahwa nanti ada orang yang kesorganya ditahan tahan dulu ya. jadi dia melihat seperti dari kaca gitu ya dari gedung yang berkaca hmm. di mana sudah ada orang di dalam surga itu sedang menyenangi sedang eh, duduk-duduk uh, di atas taman ya, mm -hmm. sedang ada yang berbaring-baring. Dia hanya melihat aja dari luar. Hai malaikat, kenapa saya kok belum masuk surga juga? Kok hmm. orang lain udah masuk saya belum? Kamu dulu adalah suka menunda-nunda sholat. Hmm. Nah, jadi orang yang menunda-nunda sholat masuk surga juga, tapi nanti belakangan ke surganya, hmm. ya. Hmm. Nah, jadi kalau sudah ya, tidak belakangan, maka jangan menunda-nunda sholat, apalagi bagi ibu-ibu, hmm. bagi wanita yang head, ya. Hmm. Kita sudah masuk waktu sholat, nanti keluar head, ya. Misalnya hmm, jam dua, jam setengah padahal sudah masuk waktu itu sama hmm. dengan meninggalkan satu waktu sholat ya hmm. jadi harus as-salatu ala waktiha ay fi awali waktiha. Hmm. Jadi di awal waktu salat itu. Ya, ya iya. subhanallah. Dan kalau boleh saya menambahkan saya terkait dengan masalah menunda-nunda nih adik-adik. Jadi ada uh, peringatan dari Rasulullah terutama bagi salat Jumat. Rasulullah bersabda, "Uhdur zikra wadnu minal imam fa innar rajula la yazalu yataba'adu hatta yu'akhkhar fil jannah wa indakhalaha." datangilah zikir atau salat Jumat itu dan dekatlah dengan imam. Karena orang yang selalu menjauh dari imam akan diakhirkan gilirannya masuk surga meski ia berhak memasukinya. Ya, ya. yang tadi. Iya, yang tadi ya. Masuk terlambat. Di akhir. Ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan fa inar rajula la yakunu minal jannah yata'akhir anil jum'ah yu'akhir anil jannah wa innahu lamin ahliha. Seseorang telah terdaftar sebagai penghuni surga namun ia selalu mengakhirkan datangnya ke Jumatan maka ia pun akan diakhirkan gilirannya masuk surga meski sebenarnya ia penghuni surga subhanallah maka tadi pertanyaan tadi sangat bagus Ustaz lalu bagaimana Ustaz syaratnya supaya selamat dan juga saya sudah teliti itu ya mengenai hmm. hadis uh, orang yang datang ke Jumat pertama akan mendapat pahala sebesar unta, oh, gitu. sebesar sapi, itu sebesar ayam, sebesar telur ya. Itu hadis bukan hadis doy, dari sahih itu. Hadis sahih itu ya. Hadis sahih ya. ya. jadi artinya memang uh, ada momen-momen waktu-waktu yang harus kita manfaat sebaik mungkin ya. Apalagi itu hari Jumat, hmm. hari Jumat itu waktu di mana tempat diijabah uh, doa ya. Jadi adik-adik banyak orang itu menyesal kehidupannya di masa tua ini terutama saya pesan pada adik-adik yeah. karena tidak pandai menggunakan waktu ya yeah. ada kan ijhad wala taksal hmm. wala takun gofilan mm -hmm. panadamatul ukba liman yatakasalu yeah. liman yatakasalu itu penyesalan dan rasa keprihatinan di masa tua itu karena kita tidak pandai menggunakan mm -hmm. waktu tadi malas malas yeah. ya mm -hmm. tidak ada orang pandai tanpa baca deh tidak ada orang pandai tanpa baca ya. Hmm. Maka ah saya mah tanpa belajar keras juga udah pinter ini, pinter ya. <laughs> Tidak bisa, harus belajar itu dengan keras, ya. Hmm. Kan ada man tolabal ula sahirul layal kadin mhm. saya lalu idah sabal grob Oh ya. ya. Hmm. Siapa yang mencari ilmu dengan tidak susah payah nanti akan dapatnya apabila burung gagak sudah berubah hmm. Gitu ya. <laughs> burung gagak sudah putih hmm. yang burung yang hitam itu iya, ya, ya. ya. Hmm. nah jadi kan ada di dalam kitab taklimul muta'alim itu ya akhilan lala ilma illa bisittatin saundi an tafsiliha bayanin hmm. zakaun hmm. ya wahirsun hirsun itu bahasa asingnya bahasa sekarangnya curiosity curiosity tamak akan iya, ilmu ya, tamak oh, tamak sungguh-sungguh ya Dakaun wahirsun wardas wabul gotun. kemudian ya. wabul gotun iya hilang bulnya tinggal gotunnya <laughs> ya. gotun harus ada biaya memang iya, sekarang iya, iya. wa irsyad ustad wa tuliz zaman jadi ilmu itu perlu waktu ada tahapan-tahapan eh, uh, ya seperti SD sekian tahun SMP sekian tahun SMA sekian tahun kalau doktrin bisa satu kali sekali pertemuan bisa tapi kalau ilmu perlu waktu Ya. Nah, makanya gunakan waktu itu untuk belajar. Sebaik-baiknya, selagi diberi kesempatan. Kalau kan? tiap hari menghafal lima saja bahasa Inggris, ya itu apa vocabulary. Vocabulary. Pocket nah, misalnya. Dan di pesantren ini ya, tradisinya harus seperti itu. Atau bahasa Arab, ya. Misalnya bahasa Inggris, ma, mader, mm -hmm. bapak, Kader, mm -hmm. kan, alo, loder, ya. <laughs> nah, itu diapalin lima aja sehari ya berapa itu baik Seth. Ya, uh, pemirsa di masjid yang berada, ini perbincangan yang menarik tentang pentingnya waktu dalam kehidupan dan sekarang kami, saya ingin memberikan kesempatan kepada grup Marawis santri-santri Pondok Pesantren Darul Quran pimpinan Ustadz Yusuf Mansur. Lagu yang pertama adalah Bushra Lana. Mari kita simak. Bushra Lana Pemirsa terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam acara Dawah agama Islam Hikmah Pagi TVRI. Acara ini tersenggara atas kerjasama Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia bersama TVRI. Bagi pemirsa yang kebetulan baru bergabung, kami informasikan bahwa pada pagi hari ini kami sedang membahas tentang pentingnya waktu dalam kehidupan dengan narasumber Amukaram Ustadz Nandi Naksabandi MH. Baik, kita lanjutkan perbincangan Ustaz uh, dari apa yang sudah dijelaskan tadi uh, dan sebelum ditambahkan mungkin kita beri kesempatan lagi kepada adik-adik dari santri-santri uh, Pondok Pesantren Darul Quran. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, saya mau bertanya, nama saya Rizal Fikri dari Pondok Pesantren Darul Quran Belak Santri Tangerang. Seperti yang tadi Ustaz katakan, al waktu kasai fa'ilam taktau fotokan. Iya. Jadi waktu itu bagai bagaikan pedang. Nah, jika kamu tidak dengan sebaik-baiknya, maka pedang itu akan memotong kamu. Kalau yang kita perhatikan dari negara kita, banyaknya pengangguran-pengangguran dan anak-anak Indonesia yang tidak sekolah, iya. mereka menyiakan waktu mereka dengan hal yang tidak berguna. Pertanyaan saya adalah bagaimana kiat-kiat bagaimana pesan Ustadz untuk uh, mereka yang tidak sekolah untuk memaafkan waktu mereka dan pertanyaan kedua adalah apakah pemimpin negara Indonesia itu berdosa karena telah menyanyiakan waktu uh, rakyat-rakyatnya yang tidak memaafkan waktu sebaik-baiknya. Iya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini luar biasa ini mewakili kebanyakan ya. Silakan langsung. Saya teringat dulu ada seorang wartawan senior namanya Mohtar Lubis. Iya, Mohtar Lubis kita sangat prihatin, kata Mokhtar Lubis, ciri-ciri bangsa Indonesia itu ada tujuh. Di antara salah satunya suka membuang-buang waktu, hmm. Gitu ya, hmm. menyanyiakan waktu. Itu kata Mokhtar Lubis. Ada anak sergombolan anak duduk kerja di situ, ya. Nah kemudian kita sudah pergi ke mana pulang masih duduk juga di situ. Entah apa yang dibicarakan itu. Ya. -hmm. hmm. Nah ini sebaiknya memang ya pemerintah atau para pemimpin bangsa itu jadi ada orang-orang yang jenius dari tiap-tiap provinsi misalnya 50 saja disekolahkan ke luar negeri. Ya. ya. Tapi ke luar negeri jangan belajar agama. Ini kan terbalik kita. Mm -hmm. Ke Chicago, ke Amerika, ke Belanda, ke Italia belajar agama. Pulang-pulang katanya semua agama kodowai semua agama sama. Hmm. Lo bagaimana bisa sama? Firman Allah inna dina inna Islam. Islam, kan? Harusnya ke barat, ke kulon, ke barat, ya. Itu belajar teknologi. Hmm. Gimana cara bikin pesawat, bagaimana cara bikin mobil, bagaimana cara bikin komputer, komputer bagaimana cara bikin organ, organ, organ apa ya, itu organ. harusnya. Jadi harusnya pemimpin rimbang saya ini tiap-tiap provinsi 50 orang saja. Mhm. beasiswa. Masa tidak mampu? Tiap provinsi menyolokkan ke barat, ya, belajar. Nanti pulang itu diikat. Bikinlah pabrik. Ya, bikin pabrik di sini. Ada pabrik AC, ada pabrik HP, mhm. ada pabrik laptop, pabrik komputer. Nah, ini pemuda-pemuda ini itu. Ya, mhm. jadi nanti menyerap lapangan kerja. Ya. suatu hal yang tidak sulit. Sangat memprihatinkan. Ya. Dan ini mudah dilakukan oleh bangsa kita, oleh pemimpin bangsa kita. Coba, kayak di Cina, one village one product. Hmm. Di Korea one village satu desa satu produksi orang kerja. Wah luar biasa. Kerja karena memang ada expert, ada orang ahlinya Ahli. yang sudah disekolahkan di luar itu. Tarik, bikinkan lapangan kerjaannya, urus tuh pabrik, urus tuh industri ini, ya. Hmm. Nah ini ini yang barangkali belum dilakukan ya. Jadi dosa juga itu deh para pemimpin bangsa membiarkan orang nganggur itu. Iya, betul. Ya, dosa juga. Jadi harus jadi pemimpin itu harus punya tanggung jawab, harus punya uh, inisiatif bagaimana supaya bangsa ini bisa makan, bagaimana bangsa ini supaya sejahtera, bagaimana supaya bangsa ini pintar. Iya. Itu. Pinter, pinter dalam arti yang yang komprehensif ya, iya. Pintar pinter ngomong, pintar ini saja, bukan. Komprehensif. Betul, Dan fakta sejarah yang sangat uh, yang sering disampaikan uh, kepada kita bahwa dulu kita mengirim para guru ya, tenaga dosen ke Malaysia begitu ya Uh, artinya dibutuhkan oleh negara tetangga sekarang malah sebaliknya. Kenapa? Karena di antara perbedaannya adalah semangat pemerintah tadi kalau pemerintah Malaysia mengirim eh, ke luar negeri sebanyak-banyaknya dan kemudian mereka kembali begitu. Jadi jauh lebih banyak uh, kesadarannya negara tetangga kita ketimbang kita di dalam hal mengirim generasi-generasi tadi. Ya, uh, mudah-mudahan saja nanti ke depan ada perbaikan saat ya. Saat uh, kembali kepada uh, tema kita ya hakikatnya dari uh, memanfaatkan waktu itu bagaimana Seth? Pada Al-Qur'an. Ya, begini. Jadi pada masyarakat kita umumnya di Indonesia ya tiap-tiap malam Jumat kan suka baca Yasin. Ya. <clears throat> itu ada ayat begini. Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullasyai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Mm -hmm. Ini yang natijah atau samroh daripada waktu ini, memangkuan waktu ini. Hmm. Buah memangkuan waktu itu. Jadi kita ini dalam jadi waktu itu seperti benang yang terbentang, seperti benang yang terbentang. Yeah. Jadi benang ini dibakar sedikit-sedikit, dibakar dengan detik, dibakar dengan menit, dibakar dengan jam, ya, terus. Hari. Kan lama-lama habis. Ya. Mungkin ada umur kita tinggal segini, ada yang tinggal segini, ya, ada yang hmm, segini. ya. Nah ini selama kita lalui umur itu, kita itu dicatat. Hmm. Dicatat itu. Ucapan kita, gerak-geri kita, ya tasbih kita, baca Quran kita, sholat kita, berdusta, kita juga dicatat. Mayal pidumin kaulin illa ladahi rokibun asid tidak ada yang kelewat ucapan kita gerak dipantau oleh dua malaikat ya. Hmm. nanti itu semua dihimpun dalam suatu kitab induk yang besar wa kullas syai'in ahsainahu Pi imami mubin ya nanti buku ini akan diperlihatkan kepada kita hmm. ya fa amma man utiya kitabahu biyaminihi Fasau payuhasabu hisabai yasira kalau menggunakan waktu itu dengan amal-amal yang baik, kita akan gembira nanti senang. Mm. Senang, oh ternyata saya bisa di dunia itu memakan waktu seefektif. Tetapi kalau waktu-waktu yang kita jalani itu hanya diisi tadi dengan ngobrol, hanya ngobrol-ngobrol saja, mm -hmm. ngobrol pun tidak ada artinya. Iya. Kadang-kadang yeah. ngobrol sampai larut malam. Di sini hutan lo dulu lo, sekarang lo jadi rumah, di hmm. situ sawah tuh. Buat apa itu? Wah, dulu di sini tahu nggak lo, jagoannya Haji Saimun, nggak mumpan dibacok. Salahnya cuma Haji Darip dari Klender. <laughs> buat apa ngobrol-ngobrol begitu? Buat dunia nggak ada, buat akhirat hmm. tidak ada. Apalagi ya? dengan tidak berzikir. Hmm. Ya, hmm. cuman dorong-dorong kayu aja kerjanya. Hayya ala sholah Seter. Hayya 'alal falah, Sekak <laughs> Membuang-buang waktu. Ya. Dorong-dorong kayu main kerambo. Coba dipakai zikir, dipakai belajar ilmu keterampilan, dipakai baca buku, ya, atau dipakai sholat, mm ya. Nah, ini sehingga nanti di akhirat itu orang bahagia sekali. Tetapi yang menyianyakan waktu wa amman utiya kitab waro abohlihi fasaufa usuburo subura la sairo. Mhm. Ya, innahu kana fi ahlihi masruro. Innahu dhanna alla yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Ya. Mhm. Orang yang diperlihatkan amalnya ternyata waktu-waktu ketika menjalani hanya untuk ngobrol, ngerumpi, tidak diisi dengan hal-hal yang baik, blank aja gitu, blank, mhm. ya dia berteriak celaka saya celaka saya ya. hmm. mau atau tidak mau digiring oleh malaikat namanya malaikat Zabaniyah malaikat Zabaniyah itu adik-adik sebutan dari malaikat Malik hmm. ya jadi sebutan lain dari malaikat Malik namanya malaikat Zabaniyah hmm. diseret ayo ya nah, kamu dulu hanya banyak senang-senang saja di dunia hmm. nggak pernah memikirkan hari akhirat ini kamu waktu-waktu kamu hanya habis dia pakai untuk ngobrol, untuk ngerumpi. Nah, hmm. Hmm. jadi pentingnya waktu dalam kehidupan, manfaatkan waktu itu untuk ibadah dalam arti ibadah yang luas, hmm. ya termasuk kita kerja di pabrik, yang di lab, dosen yang mengajar, guru yang mengajar murid, murid yang belajar, itu bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah itu sendiri. Ini ya. natijah atau buah dimanfaatkan waktu. Iya, subhanallah. Ya. Wah, luar biasa adik-adik, uh, uh, luar biasa dari penjelasan tentang pentingnya waktu dan adik-adik tentu saja adik-adik sekarang masih muda, adik-adik akan punya masa depan. Untuk masa depan tentunya adik-adik perlu memiliki target ke depan, target dalam kehidupan. Ya tidak usah muluk-muluk lah, tidak usah sampai 10, cukup bilangan rukun iman. Ada berapa rukun iman? enam ya yang pertama yang pertama karena kita hidup kita akan punya uh, pasangan hidup bagi adik-adik di sini laki-laki semua punya pasangan hidup nggak usah cantik-cantik cukup yang mereka para pemain di ayat cinta saja ya uh, atau ketika cinta bertasbih gitu ya uh, pasangan hidup atau manohara ya misalnya uh, <laughs> yang kedua uh, kita karena kita selama ini um, ke sekolah atau kuliah hanya punya dua motor gitu ya. Ya yang pertama eh bukan, yang pertama sudah punya istri, kita punya keturunan ya. Uh, anak kita perlu punya anak tidak usah banyak-banyak cukup dua saja laki perempuan sama saja ya dua dari istri pertama dua dari uh, yang ketiga kita kalau sekarang ini tinggal di pesantren kita punya cita-cita dengan memanfaatkan waktu ini punya rumah punya rumah nggak usah besar-besar cukup bilangan tiga saja tiga kamar di bawah, tiga kamar di atas gitu ya. Masing-masing tiga uh, kamar uh, untuk para pembantu gitu. Yang keempat, selama ini kita punya uh, kendaraan roda dua ya. Nah kalau sudah punya anak nggak cukup, anak tiga, anak empat, maka perlu kendaraan ya. Ya yang Gak usah ya muluk-muluk misalnya Innova atau Extriosat ya. Yeah. ya. Misalnya pertamanya itu saja. Yang kelima, nggak afdol keimanan kita, keislaman kita kalau tidak melaksanakan rukun Islam yang kelima. Dan yang keenam karena kita punya anak, anak akan punya masa depan. Kita perlu punya persiapan untuk anak kita Tanah ya simpanan tanah nggak usah luas-luas lah cukup bilangan masing-masing 6 hektar saja Baik jadi dengan mempan waktu Pertanyaannya apakah akan bisa kesampaian yang enam itu atau tidak? Nah, akan disampaikan oleh Ustaz sebagai kalimat penutup. Kepada Ustaz. Ijhad wala taksal. Wala takun gofilan panadamatul ukba liman yatakasu. Bersungguh-sungguh. Jangan malas, jangan malas, ya. Karena penyesalan itu diakibatkan karena tadi tidak sungguh-sungguh, ya. Ingat di dalam kitab Mahfudot Al-Muntahobat itu ada adik-adik ya khususnya adik-adik yang di studio yang masih sekolah ini ya uh, jadi mantolaba sayan mm -hmm. ya mantolaba sayan jidan pawajadah mm -hmm. siapa yang mencari sesuatu dengan sungguh-sungguh pasti akan dapat mm -hmm. jadi yang sungguh-sungguh ya jadi man tolaba sayan jiddan pawajadahu atau man jadda wajada. Ya. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Iya. Ya. Angin masih angin duritan. Iya. Matahari masih terbit dari ufuk timur. Jadi kalau adik-adik ini yang di studio ini ibarat hari masih pagi. Iya. Kalau kita udah sore nih. Harapannya masih kita udah sore ya. ya. Ah, jadi baik, <laughs> bisa diisi dengan memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Itu. Iya. Itu kuncinya. Iza sadaqal azmu waduhas sabil ya. Kalau ada kemauan pasti akan ada jalan ya. Manjada wajada siapa yang sungguh masih akan mendapat. Mudah-mudahan saja kita semua termasuk hamba-hamba Allah umat Rasulullah yang memahami, menyadari betapa pentingnya waktu dalam kehidupan, maka mari kita gunakan waktu kita sebaik-baik e, mungkin untuk kebahagiaan, keselamatan hidup di dunia, hidup di alam kubur dan di alam akhirat. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada Ustaz Nandi Naksabandi, kepada adik-adik dari Pondok Pesantren Darul Quran dan pemirsa saya Sunandar Ibnu Nur mewakili kerabat kerja mohon maaf dan mohon diri akhirnya mari kita dengarkan Marawis Nawarti dari santri-santri pondok, pondok pesantren Darul Quran Ciledug pimpinan Ustaz Yusuf Mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nawarti